السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأدهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضال عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت Wa'adbi sayi'atal hasanata tamhuha Wa kholikin nasa bihulukin hasan Rawahut tirmidhi Hadirin sidang jamaah setia bumi solawat dan para pemirsa TV 9 di mana saja berada yang diberkahi Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah kajian malam ini ditandai cuaca cukup terang. Mudah-mudahan cuaca yang terang ini sebagai pertanda baik bagi kita semua. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan untean doa. Mudah-mudahan kita semua diberi kemampuan oleh Allah mampu membawa amaliah amalia Ramadan menuju bulan-bulan di luar Ramadan. Dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم هم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الله هم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم Alhamdulillah sedaya sing rawuh kula dongaaken dipun cintai Kanjeng Nabi. tambah umuri, tambah sempurna iman lan agomoi. E. tambah noto dikire ake istighfari ake solawati pejasak waya-waya panjenengan kula dongakno bisa netepi iman lan Islam nggawa gendera husnul khotimah. Kajian malam ini bertema cukup menarik menghargai waktu dan umur. Understand? Waktu adalah kehidupan. Jika sebagian waktu kita hilang secara percuma, maka hilang pula lah sebagian usia kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Stop. Anak uang umurin tek untuk tengah pasar. Ana wong umure entek nduk prapatan. Ana wong umure entek nduk tengah pabrik. Gak sempat noto dikire. Gak sempat noto rokok sujute. Gak sempat noto awak keluarga. keluargae. Mudah-mudahan kajian di malam yang penuh berkah ini senantiasa dijadikan nilai tambah. Dalam rangka peningkatan kesadaran bagi kita semua dalam menghargai waktu dan umur. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menganugerahkan kemuliaan waktu yang baik Kecuali kepada orang-orang yang benar mendapat taufik Untuk memanfaatkan sebaik-baiknya Sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan Kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar Hal ini bisa kita ketemukan pada surat Fusilat ayat 35. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa duhaddin adim adzim. Sadaqallahul Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah kula mboten nafsiri dhewe mau nyontek kopi paste napa hati kiai kudu jujur nek nyontek ya ngomong nyontek tidak pendapati wong gak oleh mau diakoni nek pemikirane wong ya kudu di sampai no belajar jujur terutama di dalam masalah ilmu pengetahuan. Beliau Anas radhiyallahu an, sinten Pak? Anas dalam menafsirkan surat Fusilat ayat 35 berkata bahwa yang dimaksud dengan sabar dalam ayat ini ialah Apabila seseorang dimaki oleh orang lain, ia berkata, "Jika engkau memakiku dengan alasan yang benar, mudah-mudahan Allah akan mengampuni dosamu." Jika engkau memakiku dengan alasan yang tidak benar, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosaku. Sama ini kedip-kedip paham tak kedip-kedip ngantuk. Anas radhiyallahu an dalam menafsirkan ayat ini mengatakan yang mencatat bahwa yang dimaksud dengan sabar dalam ayat ini ialah apabila seseorang dimaki orang lain ia berkata jika engkau memakiku dengan alasan yang benar, mudah-mudahan Allah akan mengampuni dosamu. Jika engkau memakiku dengan alasan yang tidak benar, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosaku. Understand? bisa dinaikkan satu strip nasihat agar berlaku sabar menahan amarah dan suka memaafkan kesalahan orang lain itu adalah suatu nasihat yang paling utama dan tinggi nilainya. Pak Nasihat agar berlaku sabar Sabar dik, sabar dik, sabar Untuk menahan marah dan suka memaafkan kesalahan orang lain itu adalah suatu nasihat yang paling utama dan tinggi nilainya. Bahkan saya terangkan pada kajian Senin yang lalu di antara identitas ciri-ciri kos wong-wong sing mutakin adalah punya kecerdasan emosional bisa mekek muring-muring istilah psikologinya punya kecerdasan emo gak gampang ngamuk lebih-lebih seorang pemimpin ustadz, kiai, al Mukarom, guru camat, lurah, bupati, wali kota, gubernur dan seterusnya harus punya kecerdasan emo rasional. Gak gampang ngamuk. Karena sarana kepemimpinan adalah dada yang lapang. Allahumma sholli ala Muhammad. Ojo ngomong lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur. Mimpin rumah tangga nih mau lho, Pak. Nek mboten jembar dodoi, enak isak kelenteng ngelune pendak rendeng isine tarung Bu Bu sing sabar nggih Pak sing sabar menahan marah dan suka memaafkan kesalahan orang orang lain itu suatu nasihat yang paling utama dan tinggi nilainya. Sampai tak dungana punya kecerdasan emosional. Wis cerdas secara intelektual, juga cerdas secara spiritual, sekaligus cerdas emosional. Dilapuri wong ini, gak mau ngamuk. Dicek sih dilapuri uang ini kobong. Dilapuri uang ini kobong. Gasok dawa umur sampean, matek dadak sampean. Sarana kepemimpinan adalah dada yang lapang. Bisa dilanjut? Yang dapat menerima nasihat, lagi Gak jauh bisa menerima nasihat. Itu hanyalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Yang akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Allahumma salli ala Muhammad. Sampai sering supe pak, kula terang. Bila istiqomah itu mengaliri hati, menjadi hati yang bersih. Manakala hati telah bersih, ada ruang kesediaan dalam rima nasihat. Ono kapling, ro kapling ah? Sing ro kaplinge tanah tok eh. Ada kapling ruang kesediaan dalam terima nasihat. Yang dapat menerima nasihat itu hanyalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Yang pasti akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pada dasarnya istiqomah itu bersumber dari dua hal. Baleni maling sampai lali. Yang pertama istiqomah itu bersumber dari sehat dan benarnya iman. Yang kedua mengikuti ajaran beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perpaduan dari dua hal ini akan melahirkan apa yang dinamakan istiqomah. Bila istiqomah mengalih hati, menjadi hati yang bersih. Manakala hati telah bersih, mudah disentuh oleh nur-nur ilahi yang bersumber dari kitabullah dan sunnah-sunnah beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikai Al-Qur'an. melebu. Di Didodono jawab kajik Nabi mancap. mancep, nanti ini bersih. Manakala hati telah bersih, ada ruang kesediaan dalam terima nasihat. Kadang ngenteni tuli kiai, Habib, Gus Al Mukarram, masih wong ngarit sing nuturi nek nasihatiku bener akan masuk di hati orang tersebut sebab hatinya tercerahkan dibimbing dan dirahmati Allah. Understand? Bila hati telah bersih akan terasa sakit bila kena goresan-goresan kemaksiatan. Tadi nek digeng lakoni maksiat, ketok maksiat, loro hatimu. Kira-kira melipat sampean ketok maksiat, marem Masya Allah, merem apa tuh mencicil. ini gak usah dibahas. Gak usah dibahas. Ayo sing cerdas nangisi awai dewe-dewe sak turung, sak turungnya ditangisi wong liya. Setengah nih wong wongi duwe derajat lan pangkat duk ngersane Allah. Hatinya mudah disentuh oleh nur-nur ilahi yang bersumber dari kitabullah dan sunnah-sunnah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setengah tandane wong duwe derajat lan pangkat untuk ngersani Allah. Insyaallah hatinya terasa sakit bila kena goresan-goresan pisau-pisau kemaksiatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Iku kedip-kedip paham apa kedip-kedip ngantuk? Ini luar biasa materi ini. Bisa dilanjut? Samen tak tungano tadi santri-santri yang hatinya ada ruang kesediaan dalam terima nasihat. Bahasa pojok kampung samen tak dungan tadi santri sing gampang dituturi. Duk Surabaya kok guru iku masyaallah telaten mbok urite. Nek ana murid nakal diperhatekno, disayang, ditakoni sing akeh akal. Sapa jeneng mulih? Jeneng kula niku Bu Guru Angel dikandani. Bahasa Inggrisnya pengku Wong jenengno anak kok angel dikandani. Maksud iling wong Inggris, angel. N kit ke H D T L L double angel dikandani. Bareng kupluke dibuka gurune. unyeng ini telu. Allahumma shalli ala Muhammad. Kotada mengatakan bahwa arti dari keuntungan yang besar Duhaddin adim Keuntungan yang besar Ialah surga Maksud ayat ini ialah kesabaran itu hanyalah dianugerahkan kepada orang-orang yang akan masuk surga. Karena orang ngomong, gak kuat aku sabar. Dodo itu, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk. Sabar gak ada wates itu. Loh, ini ada wates itu jenenge putus. Ini gila. Yang dimaksud sabar pada ayat ini sampun kula terangaken nasihat sampun kula terangaken. Kotada mengatakan bahwa arti dari keuntungan yang besar pada ayat ini ialah surga. Maksud ayat ini ialah kesabaran itu hanyalah dianugerahkan kepada orang-orang yang akan masuk surga. Understand? Understand? Bisa ditingkatkan satu strip? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi peringatan kepada umat Islam, memberi peringatan kepada kita semua agar tidak mencaci maki waktu dan keadaan. Keduanya merupakan pemberian Allah yang wajib kita hargai. Saya ulangi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan kepada kita semua agar tidak mencaci maki waktu dan keadaan. Zaman ini wis rusak kabeh wis. itu dipai tunjen zaman iki lha ngomong ngene. Nanti wangi. Tidak boleh. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi peringatan kepada kita semuanya agar tidak mencaci maki waktu atau keadaan. Keduanya merupakan pemberian Allah yang wajib kita hargai. Bapak Muhammad sebuah ungkapan yang memberikan dasar pemikiran agar setiap muslim mampu mengisi waktu dengan amal soleh perilaku terpuji amar ma'ruf nahi mungkar dalam praktek kehidupan nyata Muhammad Kebanyakan dari kita menghabiskan waktu hanya untuk tidur daripada untuk hal-hal yang bermanfaat dan ibadah. Pak sedino suwengi kulokali kali ini waktu ini yang paling akeh dikain apa Pak? sing rugian mana nota wis turu moto. Eh, Saat ini kebanyakan dari kita menghabiskan waktu hanya untuk tidur daripada untuk hal-hal yang bermanfaat dan ibadah stop Nggih kuat Pak Kusali kula niki mulai dalu wiritan boten kuat Kula di sholat dalu Pak Salim benjing boten sakit nyambut damel. Dijawab. Dijawab. Berdasarkan penelitian terkini, rungokno nggih? Orang yang berjaga malam wong sing melek Melek krono taat kepada Allah. pikirannya melek, atine melek, rata-rata hidupnya lebih produktif dan lebih sehat. Allahumma sholli ala Muhammad. Hati wong sing gelem melek bengi, sing melek krono taat nang Allah. Ngono nggih? Eh? Melek pikirane, melek atine, rata-rata hidupnya lebih sehat dan produktif. Kula nek melek dalu yai subuh kula ilang kula mboten saged nyambut tak jawab. Nek ana wong melek bengi sobone gampang ilang awane gak nyambut gawe, Masya Allah melek duduk melek pikirane lan atine tapi melek sing melek nafsune. Mbo minu, mbo remi, mbo sekak ngono Nek awa, eh yo ya remek. Iki penelitian, Pak. Sampeyan delok sejarah Imam Bukhari. Imam Syafi'i, Imam Suyuti, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Betul nanti kanjeng Nabi tidur dalam waktu sepertiga malam yang terakhir betul tahu. Iku ayah notok lawangi langit nggak nau mati. Nek kiai ya butuh mari si gelem nggak santrine. Santri zaman saya gak diulang diulang tok ngandalo kurikulum, ngandalo pendekatan-pendekatan logika semata bang sakit. Juga harus dibangi mengetuk pintu langit didongani mugo-mugo santri santri ini senantiasa diberkahi dan dikawal Allah Subhanahu wa taala. Dungo ana kene ini jalan. Jalan gebuk ini. Sampai kau tak cerita ini lali. Ada dua kejadian yang kontras. Ditutup no? Ono kiai mulangi gak enak. Santri ini udah diwong wong kabeh. Lah kula ngomong ini aja disekal, gak tadi wong tadi bedes ya. Bahasa ini bahasa cerdas, tadi wong gak Minimal santri ini ku ngimami masjid, ngimami musola. Tadi toko masyarakat. Padahal mulang ini. Di sisi lain ono profesor, doktor, mun notok mun dukur mau pelapon tok iku wis gak ono dukur mau pelapon tok iku duwe santri limo gendeng kabeh ngalano Imam Bukhari ngalano Imam Ghazali ngeritik Imam Syafi'i insyaallah apa mana kelas kiai Insyaallah ulama-ulama besar dunia semuanya disalahkan. Leo, iya, profesor, mulang hebat, analisanya hebat, wawasan-wawasannya, insyaallah ilmiahnya, go internasional. Murid limo gendeng. Di sisi lain ono kiai mulangi. Ah. Iku santri ini udah kiai ya. Dideteno. Sing profesor memang mengandalkan pendekatan logika semata. Sing kiai ini memang itu bendalu santri ini dipatai kai situ didongani. di jenenge santri ini. Iki Ali Masyuri kok muales ngene di Batekai Batekai cerita Dadi Lah golek figur sing kaya ngene daerah global wangel Sampeyan kan tak kandhani nek arek-arek saiki rata-rata nek disowo lho ngidoni Disowo Dijakno banyu to kiai wah ditublek umbiyon oh, dhewe mak ngono e. Ha gak cukup, Pak. Zaman kutuk balik punya keyakinan kekuatan doa di atas kekuatan-kekuatan yang lain. Mbak sholli ala Muhammad. Mbak menawa diana nakal bulat gak cukup dikepui. Nek sampean gebuki bukan penyelesaian, malah mendatangkan masalah baru yang sulit diurai ujung dan pangkalnya. Cak wong tua kan kepingin anaknya e sukses. Berhasil kan ya tidak? Tolong diriadoi, ditirakati. Wong tua kudu luwe kendel lan rusuh ndungakno lan nirakati anake dhewe sarip tambak Yosef dadi wong sing jaduk semua punya jiwa nasionalis dikeroyok wong wong londo masya Allah, wis diuntal nang kali Allah disambat mbek mbae mbok itu. sarip kecepet kecepet kecepet Saking mandi siap sabdene sarip kecepet kecepet Pak. Kebanyakan dari kita menghabiskan waktu hanya untuk tidur. Daripada untuk hal-hal yang bermanfaat. Ayo. Understand? Engkau nek melarat gak nyekel duit ngomong ditakdir. Rene ini tak sodoke ngene. Lho kula nyodok sampean nyodok wong sing pemikirane keliru. Ngene mboten? Sopo ci gelem ci? Sawaknya ditakdir melarat gini ci. yo ya, boleh gak melarat pun gak gelem nyambut. Tuh. Eh. Mari sopo tuh. Jadi wong kuno-kuno benar bener dari nak, aja sama turu mari subuh. ada pikir. Insyaallah, aja sampak tangimu kalah karo tangine pitik nak. Nek tangimu kalah kas karo tangine pitik, rezekimu dicocok. Mulai wong kuno-kuno ben ono jago kok klorok sik nek dalu. Digoleki Pak dituku. Wong saya kok jago kloro sik ditompoki. Allahumma sholli ala Muhammad. Insyaallah. Understand? Dalam banyak riwayat hadis disebutkan usia umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lama berkisar sekitar 60 sampai 70 tahun. Bahkan menurut penelitian IDI, Ikatan Dokter Indonesia, umur orang Indonesia rata-rata sakit lima sama swita. Iki kata budal iki. Kowe tak jabute kok. Makin gak ngaji aku ya. Urung wis dawa-dawa mulai dawa. Tahu nduk prapen ana wong tak doding ngono meneh matek temenan. Prapen niku lho. Rongkot dadi wong kono wis aja ngundang tak nek teko dalu kok didoding kok matek lho. Dalam banyak riwayat hadis disebutkan usia umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat pendek, berkisar sekitar 60 sampai 70 bahkan berdasarkan penelitian IDI kita padok no Pak hadis karo penelitian nih Pak menurut IDI 55 sampai swidak Itu pun sudah tua. Rambut memulai memutih. Ono neone. Rambutnya ono neone. Iku tutu hiasan, Pak. Utusan niku. kutu siap-siap istighfar kudu akeh, dikira kudu akeh, rambutnya wis berubah. gigi mulai kropos dan habis. <laughs> Ngono. Insya Allah pendengaran, Masya Allah mulai dublek. Kenapa kenapa kenapa kenapa kenapa? Lah uang nek pendengaran gak sempurna, gampang salah pak. motone wis malah tidak terang lagi remeng-remeng geger mulai bongkok Masalah ada wis mesti tak bongkok iku sing nekuk ya sapa nafas tidak sepanjang waktu muda pendek ngongsro Nek teko longgo dikeng dengkule unjuk rasa kretek, krek. Kekuatan tubuh mulai melemah. Sing hati lan waspada. Mulai sing akeh maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Gak kesal diwaca tiayati. Sering kula ngomong, amal tak akan gagal bila disertai niat yang ikhlas. Puncak keikhlasan adalah sebuah kesadaran bahwa diri kita ini tidak mempunyai kekuatan dan kemampuan apapun tanpa izin dan pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil rumah sakit Sidoarjo, RSUD Sidoarjo. Ngake pasien umur 30 stroke iku, Pak. Nek biyen stroke ya wong sepuh-sepuh iku, Pak. Suwita limo kata pintu. Saya umur mulai lekor. Stroke. Wis mlakune pincang, insyaallah. Disalami ini, iku mrono tangane. Pak, ojo-ojo beliau, ojo beliau sehati. Sing akeh muni la kaula Bisa dilanjut? Berbeda dengan usia umat nabi-nabi sebelumnya. Umat-umat nabi sebelumnya, misalnya Nabi Musa, Nabi Nuh, umat-umat Itu umurnya sangat panjang. Karena sedikitnya tempo usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu maka harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memuliakan diri dengan ilmu dan ibadah. Wa sholli Muhammad. Umur sama ini kumei sing akeh ngaji. Supaya mulai sawaya-wae duwe sangu dan ada yang dibanggakan. Paham napa ten? Dikandani mecicil iki. Yo amal-amal sing ngeten iki, Pak, besok bisa dadi saksi dan pembela kita di hadapan Allah. Umur kita sangat pendek, mari waktu yang pendek ini kita manfaatkan untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya supaya mulai sak waya-waya duwe Allahumma sholli ala Muhammad. Ini umur kita sangat pendek. Maka harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk memuliakan diri dengan ilmu dan ibadah. Sebagaimana sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddasana Ibrahim bin Sa'idin Al-Jauhari, Haddasana Muhammad bin Rabi'ah an Kamilin wa Abil Ala An Abi Saleh, An Abi Hurairah Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umru ummati min sittina sana ila sab'ina sana. Rawahu Tirmidzi. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umur umatku antara 60 dan 70 tahun." Stop. Iki lho masjid iki sing umur suwita. Ha iki nek mati kabeh lah gak uman aku iki. Mulai kula masyaallah nek ngaji bareng Habib Sen niku sujud syukur kula nang Allah apa iku akeh sing enom timbang sing tuwek sing teko iku. Warek nom-nom itu. Ya no no ya no dong dong dong. enem mati kuwi. Iku lho sing teko ke sing enom timbange sing Lah majelis kuwi ke sing tuwek timbang sing Ngono sing ngaji tetok kene cekluk kene tok. Iki dibaca hadise haddatsana Ibrahim bin Said Al-Jauhari haddatsana Muhammad bin Rabi'ah an Kamilin Abil Ala an Abi Saleh an Abi Rairah qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umru ummati min sittin sana ila sab'ina sana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda umur umatku antara 60 dan 70 tahun rawahu Tirmidzi Muka-muka tadi keterangan sing barokah amin Nah, malah nurut idi di bawah ini nih menurut idi bukan 60 dan 70 tapi nurut idi insyaallah 55 sampai 6 Allahumma salli ala Muhammad. Oleh sebab itu jika umur kita tidak dimanfaatkan dengan baik, maka waktu akan terbuang sia-sia. Pak, ayo dimanfaatkan ini ya. Dan waktu yang telah berlalu tidak akan kembali. Jadi senen yang tak Senin senen lagi beda, Pak. Ia akan pergi selamanya dengan segala kenangannya, baik kenangan yang penuh penyesalan atau kebahagiaan. Manusia harus memanfaatkan waktu. Hanya orang-orang yang mampu memanfaatkan waktu dengan baik yang akan jadi mulia. Sama tak anom menjadi manusia mulia. Kuncinya sangat cerdas memanfaatkan Understand? Kalau mau jujur, gimana ya. Ayo mikir sak menit ae. Nek pulau kali sampean gelem jujur, Sebenarnya kita lebih banyak menghabiskan waktu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat daripada yang bermanfaat. Sedina mang sing cakongan piro, segi nggo wong piro. Pak Wah wiritan gak kelem Pak Kalau kita mau jujur sebenarnya kita lebih banyak menghabiskan waktu Untuk sesuatu yang tidak bermanfaat daripada yang bermanfaat Understand? Kita lebih banyak bermain daripada belajar. <laughs> Sing sampean gawe dulinan kan sampean gawe belajar kata pundi, Pak. Wong dikai ngaji durung sak jam balak-balik diongkek. Ya mati kurang ya sikile sembojongno. Iki lho. Kita lebih banyak bermain daripada belajar. Kita lebih banyak bersenda gurau daripada berpikir. Ngaji mau nek mikir-mikir tok gak ono guyon, ya gak payu saiki. Dadi ana balik kok salam awal, salah-salam akhir, gak ono pesene agama guyon tok ya ono. Percaya mboten? Nggih. lho. Kita lebih banyak bersenda gurau daripada berpikir. Kita lebih banyak menghabiskan waktu untuk duniawi daripada ukrawi. sedih nomang zaman gaya mikir urusan dunia karo urusan akhirat kendi. Sing wah kalau kata akhirat ya dahulu kita cak besanan Kita lebih banyak menghabiskan waktu untuk membuat dosa daripada memupuk pahala. Dadi wiritane duduk hasbunallah mal wakil. Wiritane duduk Masya Allah, ya Allah ya Qadim, gunem wong Nyatat Nyacat wong ae, ngilokno wong Saking sering ngilokno wong nek gak ngilokno wong 5 menit ndak singel. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Haddatsana Abu Mushirin An Ismail ibn Abdullah ibn Sama'ah Anil Auza'i an Qurra An Zuhri an Abi Salama An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni rawahu Tirmidzi Diriwayatkan dari Abu Hurairah ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sebagian dari kebaikan setengah daripada tanda Kesempurnaan Islam seseorang adalah mampu meninggalkan sesuatu yang tidak berguna bagi dirinya. rawahuddin miti Allahumma Muhammad. Hadis ini mengandung pelajaran meninggalkan sesuatu yang tidak berguna merupakan jalan keselamatan. Sampe tak dungano selamat ya. Ya apa nek kepin selamat? Tinggal lo perkara-perkara sing gak guna nih. Pak, di antara tanda orang yang cerdas, di antara tanda orang yang bijak mampu meninggalkan sesuatu yang tidak berguna bagi dirinya. Karena meninggalkan sesuatu yang tidak berguna bagi dirinya merupakan jalan kesehatan Allahumma salli ala Muhammad. muka-muka tadi keterangan sing barokah. muka-muka tadi keterangan sing manfaat. Asamen nah, tak no nasihati Hujatul Islam Al Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al Ghazali purun apa badan? Iki pituturi Imam Ghazali. ada nasihat penting yang disampaikan oleh beliau Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali bertalian dengan waktu, terkait dengan waktu. Kita kebanyakan menghabiskan waktu hanya untuk tidur daripada untuk hal-hal yang bermanfaat dan ibadah. Pak, Uang masal turu. Bahasa Inggrisnya gelembusen. Napa? Turu. Coba kita bayangkan, kita hitung dengan cerdas, wajar dan rasional jika rata-rata usia umat manusia di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini sekitar 60 tahun dan waktu yang digunakan untuk tidur sekitar 8 jam dalam sehari. Anak <laughs> sedina ku empat lekor, Nek sedikit turu ku jam, berarti ku rong polo tahun uripe digawe turu. Pak iso Gus Ali, ngitung ngene kok gak iso, Pak. Pak. Nek ana wong umure sithik tahun, bendina wong iku turune 8 jam. Berarti dari 60 tahun itu 20 tahun sing digawe turu. Iki sing gak sekolah bingung kok cepet Gus Ali ngitung. Banyak guru matematika. Ya. Sing gak cerdas iku bingung. Pak, Nek ana wong lamon dikai umur swidak tahun karo Allah. Bendina turune 8 jam. Berarti sepertiga umurnya digunakan untuk tidur. <laughs> Seperti diketahui kebanyakan orang terutama di Indonesia tidur mulai pukul 2 wulu 00 WIB bangun sekitar pukul 05.00 pagi Ya kalau bangun tidurnya jam 5 pagi Kalau bangun tidurnya jam 10 siang Ula ekonomi koko buang, Lu nggak nggih? Mobil sing api-api uang liya sing duwe, omah sing api-api uang liya sing duwe wo. Kita terlalu banyak tidur. Orang sudah lari cepat, kita masih ngerti tak keterangannya? Dulon, dulur-dulur kuci sing cerdas-cerdas Dorjo 40 tahun akan datang di gambar saya ini Pak. Tulangan itu nanti dari Blok M. Jadi wong sing waduh dibuangar. Nang sampean mboten musyawarah njaluk kedol tanah. Wis iki anu Dik digarap ya angel banyu gak ono sing gak wis didol ae Dik. Nek wong liya-liya ku mboten purun andak restoran niku Pak nek durung duwe akeh Pak. Ngliwet jian. Lamun kate lunga lu ngliwet digawa. Lawang kita ya Allah, didik satu sewa gua HP lu, ya gak ada pulsa karo. Wah, wis watuan. Halo. Halo mending. Kula nek ngomong-ngomong tulung Cina-Cina tulung iki. Cina kuwi wis wani bangun omah, berarti sugih. Nek durung sugih Cina mboten bangun omah, kontrak, Pak. Masih jika kita kita wong Jawa, masya Allah, wong oleh warisan iki gendaan nih bareng warisan entek yo mbambung situan. Allahumma sholli ala Muhammad Gila Ya kalau bangun tidurnya jam 5 pagi Banyak dari rata-rata SDM kita bangunnya sampai jam 9 Orang lain sudah berjalan cepat menuju sukses, kita masih di yang ngiler yang menang. Understand? <laughs> Gila. Masalahnya tidak sedikit di antara kita yang masih suka bangun tidur di atas jam 5 hingga ada yang telat dan tertinggal sholat subuh. Naudzubil. Itu melarat dunia nih, melarat akhirat ya Pak. Sering saya sampaikan, Barang siapa yang gemar tidur di pagi hari akan dihadapkan dua bahaya besar. Bahaya pertama menjemput kefakiran, polai e gak gelem nyambut. Bahaya kedua menjemput berbagai macam penyakit. Darah tinggi, diabetes, apapun penyakit yang ada ini mayoritas karena kita sering tidur di pagi Niki kula kate gawe gerakan santri-santri kula pengajiane kula le sobo, Pak. Pengajian niki kate kula le sobo, mari sobo tak jak futsal. Masing tuwek-tuwek tak jak futsal. Tiga alasan ngajian yai dalu mulai anu pekel. Eh tak le sobo. Aduh berat ya ini kita, Pak. Ya, kok nggih sepakatan pengajian dalu iki diroba so. Mari sobo terus dikai training kabeh dicak futsal. Terus dijak mangan di dapur kono ini susu ya apa? Sing tuwek-tuwek iso nemane, Pak. Lamun fisike tua, tapi psikisnya muda. Sel-selnya akan muda kembali. Amin. Rungakno. saya gak kira enom tapi saya lebih tua. nglemprek. Lah aku lejak ngaji nang Banyuwangi, ku maksudku tak melek, Pak. Wis eh, ngono melek tak jalan Banyuwangi. Budal tak tumpakno pesawat, Pak, eling yo yo. Muka tahun Pak pesawat, Pak, nyabut-nyabutno ya mulangi kula Tadi pesawat itu ini munggah cuan buah tak delok. siapa, wes, Mulai ini diterno Kalimantan Pak Bupati. Banyuwangi mulai ngajinan Jember. Pun iki kawali sopir nih, Iki iya, temen teman, Mas, beres wis. Ah, munggah montor iki Pak turun sakit kilo nih. Wes, wassalam kula wis pidato iku turu jan-jana kula pidato anten Jadi kok Banyuwangi sampai lebih ini gak ngelir belas. Mau aku cok melentong kayak ini. Hal maksudku mang tak jake ewangi cek ana sing ngewangi melek sopir iki masyaallah ah, nggo wong mati. Mudun iki nang Mas tangi. Alhamdulillah. Nikmat kula iki wis nikmat napa? Mboten tau numpak motor enak ketilemen kula. Lha sampean tak jamangan itu maksud kula melek ya. Kirangan boten krasa mara ilang mau lek. Sinten yai sing saged mara nilemaken nek Allah ngersani. Oh tak jot. Allahumma saudara Muhammad. Nah, kalau misalnya rata-rata tidur 8 jam sehari, itu dikalikan dengan masa usia rata-rata manusia yang mencapai 60 tahun maka setidaknya kita menghabiskan masa 20 tahun hanya untuk tidur saya ulangi kita menghabiskan waktu 20 tahun hanya untuk tidur sekarang kita hitung lagi berapa banyak waktu yang kita manfaatkan untuk ibadah. Jika 20 tahun kita manfaatkan untuk tidur, maka usia 40 tahun coba kita bayangkan berapa waktu untuk ibadah, berapa lama untuk belajar. Insyaallah dan berapa tahun waktu yang dihabiskan untuk main-main mencari kehidupan dunia. Tentu jawabnya berbeda-beda, tergantung pribadi masing. masing. Sebab biasanya manusia punya jadwal hidup, masya Allah, masya Allah sangat pribadi per pribadi. Allahumma ala Muhammad. Jika dibayangkan jika per hari kita habiskan berapa lama hanya untuk bermain atau sekedar sendaguro, berapa lama waktu dihabiskan untuk membaca Al-Qur'an, berdikir, dan belajar. Padahal waktu itu terus berjalan dan tidak akan kembali lagi. Muka-muka tadi keterangan sembarokah. Waktu juga ibarat pedang tajam Apabila tidak digunakan untuk memotong sesuatu dengan baik Maka pedang waktu tersebut akan memotong kita Bahkan insya Allah memutus kita secara perlahan-lahan Muka-muka tadi keterangan sing barokah muka-muka tadi keterangan sing manfaat pun boten nutut watune ngaji cik bulan sawal situasi cek rioyo gak kena dikait dawa-dawa pun muka-muka manfaat amin kula dongakno berkah selamat toto tentrem panjenengan kula dongakno cerdas di dalam menghargai dan menghormati waktu Bismillahirrahmanirrahim.